بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, ini sesi yang terakhir, sesi yang keenam dari pertemuan yang ke-15. Masih di kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Halil. Kita masih melanjutkan pembahasan bab yang ke-19. Setelah kita baca dua hadis, dua dalil yang dibawakan oleh penulis, kita akan membaca dalil yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wali muslimin an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قبل أن يموت بخمس وهو يقول diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah Jundub bin Abdullah Al-Bajali Abu Abdullah kadang dinisbatkan kepada kakeknya Sufyan Jundub bin Sufyan sahabat yang masyhur sebutkan beliau meninggal setelah tahun 60 Hijriah Beliau berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima malam sebelum beliau wafat. Jadi bikhamsin di sini artinya lima malam. Ada yang mengatakan bikhamsin artinya lima tahun sebelum beliau wafat. Tapi yang pertama lebih tepat ya, karena ini kalau dilihat pada riwayat-riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya menyampaikan ini di kondisi beliau sakit. Ya, maka itu lebih condong pada akhir hayat beliau lima malam sebelum beliau wafat. Wa huwa yaqulu beliau berkata Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah akan adanya seorang khalil kekasih mulia bagiku di antara kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Iya. Yeah. Jadi ini abrau ilallah, saya berlepas diri kepada Allah. Maksudnya saya berlepas diri kepada Allah, ada keperluan, ada hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Khalil itu adalah siapa yang dicintai dengan kecintaan yang paling besar. Iya. Dari kata al-khulla. Dan al-khulla itu derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah. Derajat al-mahabbah. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dijadikan sebagai khalilullah kekasih Allah. Ya kalau dijadikan sebagai kekasih Allah, Maknanya bahwa Nabi Muhammad juga harus cinta kepada Allah yang paling puncaknya, paling besarnya. Karena itu beliau tidak ingin menjadikan siapapun dari makhluk sebagai khalid. Jelas ya? Dan ini derajat khulla ya, paling tinggi. Karena itu keliru kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad Habibullah, Al-Habib, Al-Mustafa, Al-Habib itu derajat di bawah al-khulla. Allah beri derajat yang paling tinggi Al-Khalil ini dia sebut dengan derajat apa? Al-Habib. Ya, dan paling lucunya lagi kalau selain daripada nabi siapa saja yang dianggap bagus keturunan nabi dikatakan habib. Habib fulan, habib fulan. Seakan-akan sama dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kalau berbicara tentang cinta, di mana cinta itu dalam penamaan saya tidak begitu apa? Tidak begitu kelihatan. Biasanya kalau orang cinta itu kan hati-hati dia menamai. Ya kan? Nah, ini Allah memilihkan nama yang paling bagusnya. Derajat yang paling tingginya. Namanya derajat Al-Khullah. Derajat sebagai Khalil. Makanya keliru kalau ada yang menyebutnya sebagai Habibullah. Ya Habibullah betul ya, tapi ada derajat lebih apa? Lebih tinggi. Dan tidak ada di dalam sepotong hadis pun Nabi disebut sebagai apa? Habibullah. Ya. Baik. Jadi ini diperhatikan. Jadi Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalil Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi maksudnya Nabi itu tidak perlu kecintaan kepada siapapun dari makhluk. Setelah beliau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terdapat penetapan bahwa beliau itu khalilullah. Kekasih Allah dan itu tidak bertentangan dengan sifat bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab Orang yang betul-betul cinta kepada Allah itu adalah orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kecintaannya. Dan nabi kita berada di atas puncak penghambaan kepada Allah. Tidak ada yang melebihi beliau di dalam hal tersebut. Salawatullahi wassalamu alaihi. Iya. Kemudian dikatakan dalam hadis, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Ya. Andai kata saya ingin menjadikan seorang di antara umatku sebagai khalil, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini terdapat keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Andai kata misalnya Nabi punya seorang yang dicintai dari penduduk dunia, maka itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Memang ada di dalam sahih Muslim itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Abu Bakar sebagai ahli saudaranya. Ya. Sebagai saudaranya. Disebut sebagai saudara. Maka itu derajat untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ala wa inna man kana qablakum كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ini subhanallah ya penegasan tentang masalah membangun kuburan di atas masjid atau membangun masjid di atas kuburan ada tiga penegasannya di sini yang pertama beliau ingatkan dulu. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa sungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Diingatkan dulu. Satu. Jadi kalau umat sebelum kalian seperti itu, kalian jangan seperti itu. Itu sudah satu penegasan. Penegasan kedua, ala fala tattakhidul qubur masajid. Ya, ketahuilah. Jangan sekali-sekali kalian menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid-masjid, tempat ibadah. Ini sudah dua. Langsung beliau larang. Kemudian yang ketiga, beliau katakan, Ini anhakum andalik. Sesungguhnya, saya benar-benar melarang kalian dari hal tersebut. Nah ini ditakit lagi. Jadi tiga kali ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan menjadikan kuburannya itu sebagai masjid. Iya. Tiga kali beliau tegaskan akan hal tersebut. Ini menunjukkan besarnya hal ini di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, di mana beliau menjelaskan larangannya dari tiga sudut. Sudut yang pertama beliau celah umat-umat sebelum umat Islam yang melakukannya. Sudut yang kedua, beliau peringatkan, jangan menjadikannya, jangan kalian membuatnya sebagai masjid-masjid. Dan sudut yang ketiga, beliau tegaskan larangan, ini amhakun, ini fa ini anhakum andari, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut. Beliau mubalagha di dalam melarangnya. Iya. Baik. Kemudian setelah itu beliau terangkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Faqad anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Menjelang hayatnya, menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya terhadap perkara tersebut. Itu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian tatkala dalam keadaan sakaratul maut, beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku perbuatan itu. Wassalatu indaha min dalik. Mengerjakan solat di sekitar kuburan termasuk ke dalam mana hal tersebut yang dilarang. Kepada mana menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa illam yubna masjidun. Meskipun tempat ibadah masjid tidak dibangun di atas kuburan tersebut. Wa huwa ma'na qawliha khusyya ayyattakhadha masjidan. Itu mana ucapan Aisyah radhiyallahu anha dikhawatirkan bila kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Iya. Baina sahabat radhiyallahu anhum lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Para sahabat juga tidak pernah membangun masjid di sekitar kuburan beliau. Baik. Sekarang kalau kita lihat kenyataan di sekitar kuburan kuburan Nabi, rumah Nabi malah masuk di dalam apa? Dalam Masjid Nabawi. Jadi itu bagaimana? Apa dia bagian dari masjid sekarang atau bagaimana? Jawabannya Nabi itu dikubur di mana? Dikubur di rumahnya. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah Nabi itu bukan masjid. Rumah Nabi bukan apa? Bukan masjid. Iya. Baik. Jadi kalau rumah Nabi itu bukan masjid, maka khususan seorang nabi sudah diterangkan dalam hadis sahih dia dikubur di mana dia meninggal. Maka itu satu sudut harus dipahami. Nabi itu dikubur di rumahnya bukan di mana? Bukan di masjid. Itu satu. Sudut yang kedua yang memasukkan rumah Nabi ke dalam masjid sekarang. Ya, Atau sudut yang kedua, apakah rumah Nabi itu masuk ke masjid? Jawabannya tidak. Rumah Nabi tetap di tempatnya. Hanya saja masjidnya diperluas oleh sebagian pemerintah. Iya. Jadi terjadi di sebagian masa pemerintahan ada perluasan masjid. Sudah pernah terjadi perluasan di masa Uthman, tapi rumah Nabi tidak masuk ke dalam masjid. Kemudian terjadi perluasan di sebagian wilayah pemerintahan dan itu melewati rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diingkari oleh para ulama. Jelasnya, Diingkari oleh para ulama. Ya. Tapi bersamaan dengan itu rumah tersebut, ya, kuburan Nabi tetap dijaga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, rumah Nabi diitari oleh tiga tembok yang tinggi. Dan sampai sekarang tembok masjid, tembok rumah beliau itu itu berpisah dengan masjid. Memang diitari masjid, tapi dia bangunan tersendiri. Bangunan tersendiri. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berhujjah bahwa boleh ada kuburan dalam masjid berdasarkan kenyataan bahwa kuburan Nabi dalam masjid, pertama dia ini tidak tahu sejarah. Sejarahnya bahwa rumah Nabi itu tidak masuk dalam apa? Masjid. Kemudian yang kedua, ketika terjadi perluasan, itu kekeliruan sebagian pemerintah yang memperluas sampai membuat masjid mengitari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga itu menyelisih syariat, tidak diterima. Kemudian yang keempat tidak ada dari ulama yang memberi fatwa di masa itu pun masa setelahnya yang membolehkan hal tersebut. Hanya saja namanya sudah terjadi. Sekarang siapa yang bisa merubah? Sudah terjadi. Jelas ya? Baik, jangankan hal yang seperti itu, misalnya di pemerintahan khurafat di masa Utsmaniyah. Orang-orang mengatakan Utsmaniyah ini khilafah Islamiyah katanya Ya, di akhir pemerintahan Utsmaniyah itu justru itu yang paling banyak kesyirikan dan khurafatnya. Salah satu produk mereka yaitulah kubah hijau. Masjid kuburan Nabi itu dicat dengan warna apa? Warna hijau. Iya. Menjadi kubah hijau. Hijau itu sudah menjadi lambangnya orang-orang sufi. Mana-mana pakai hijau semua ya. Jelas ya? Nah ini coba saja kubah hijau itu ada yang rubah catnya saja jadi merah misalnya sekarang ini. Ya. Kalau tidak terjadi peran dunia. Jadi ini namanya kemungkaran sudah terjadi nggak bisa dirubah. Nah, itu lain pembahasannya kalau seperti itu. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang berarti kita sudah jelas bahwa kuburan Nabi ini itu tidak masuk dalam masjid, tidak terhitung masjid. <clears throat> Maka sekarang muncul pertanyaan. Ya. Muncul pertanyaan. Baik. Kalau begitu, bagaimana hukum sholat di masjid Nabi? Ya. Jawabannya, sholat di masjid Nabi itu, keutamaan sholatnya, itu sudah ditetapkan di dalam hadith-hadith yang banyak. Keutamaan sholat di masjid Nabawi dengan berbagai bentuk keutamaan dari pelipat gandaan amalannya, dari keutamaan sholat di situ, dari keutamaan raudhanya dan berbagai keutamaannya. Ini keutamaan tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Masa keutamaannya hilang gara-gara kesalahan orang? Jelas ya? Tapi ini tidak bisa menjadi contoh di tempat lain. Ya, masjid dimasukkan di dalamnya kuburan. Ini syubhat besar ya di masa ini yang banyak dipegang oleh sebagian manusia. Begitu caranya menjawab. Dan begitu keterangan para ulama di dalam hal ini. Baik. Iya. Pertanyaan terakhir mungkin di sini, apakah boleh mengubur di dalam rumah? Jawabannya itu khusus untuk siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang meninggal di rumah, dikuburnya di mana? Di pekuburan kaum muslimin. Ya, sebagaimana tidak boleh seorang itu meninggal, dia dikubur di depan masjid yang dia bangun. Itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka ini banyak bangun masjid. Tidak ada mereka dikubur di depan masjidnya. Mereka dikubur di Baki sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Nah, begitu penguburan. Kenapa? Sebab kalau dikubur di rumah ini dari ah Bisa mengantar kepada apa? Kepada bid'ah. Bisa mengantar kepada hal-hal yang menyelisihi syariat. Baik. Ya. Jadi kesimpulannya dari hadis Jundub ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala beliau ingin menjelaskan tentang larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah. Ya. Karena itu adalah wasilah kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan terdapat di dalam hadis juga penetapan mahabbah bagi Allah. Sebab khulla itu derajat mahabbah yang sangat tinggi. Dan Allah cinta kepada sebagian hamba-hambanya. Allah Allah itu mencintai dan Allah dicintai. Iya. Dan ada sebab-sebab yang membuat seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Sebab pokoknya dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sebab pokoknya juga keikhlasan. Dan dari sebabnya juga bertobat. Banyak mensucikan diri. Dari sebabnya juga berbuat ihsan, berbuat baik. Dari sebabnya juga bersabar, banyak bersyukur. Ada sebab-sebabnya. Ya, ini pembahasan tersendiri. Baik, dan terdapat keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dua-duanya dianggap sebagai khalil Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat keutamaan Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa beliau yang paling afdal dari umat ini. Dan ini dijadikan oleh para ulama dalil ya, isyarat untuk khilafah Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dan terdapat penegasan ya tentang apa namanya? Eh, haramnya penegasan tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid dengan tiga sisi penegasan di hadits ini. Yang pertama celaan terhadap orang-orang sebelum kita yang melakukannya, kemudian yang kedua penegasan larangan apa namanya tahdir dari Nabi untuk hal itu. Kemudian yang ketiga penegasan larangan bahwa beliau melarangnya. Iya. Jadi itu tiga hal. Baik. Kemudian dalil berikutnya dan ini dalil yang terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Atau masih ada sebelumnya kita belum baca. Kata beliau wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad tukhida masjidan. Iya, Faqad tukhida masjidan bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma mas yusamma masjidan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Setiap tempat yang dimaksudkan <clears throat> untuk mengerjakan solat di dalamnya berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Ya. Ya tempat kalau sudah dimaksudkan dilakukan solat padanya, maka itu artinya sudah dimaksudkan apa sudah dianggap sebagai masjid. Iya. Baik. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang disolati padanya itu masjid. Dianggap sebagai apa? Sebagai masjid. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan penyuci. Iya. Baik. Jadi maksudnya setiap tempat yang dimaksudkan padanya sholat, maka itu disebut apa? Disebut masjid. Ya. Walaupun tidak dibangun padanya masjid. Tidak ada bangunan masjid, tapi dia ke tempat itu dia sholat. Nah itu namanya apa? Masjid. Karena Nabi berkata bumi itu semuanya dijadikan untukku sebagai sebagai masjid. Ya begitu maksud penulis rahimahullah taala di sini. Baik. Jadi nah, sini masuk di dalam rangkaian pembahasan bagaimana seorang itu mengagungkan kuburan sebagai masjid. Iya. Dan di sini nampak ya bahwa kenapa dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid tanpa ilahnya. Ilahnya itu karena itu adalah dariah, wasilah yang mengantar kemana? Kepada kesyirikan. Dan itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia mengatakan dilarang sholat di kuburan karena najis, nah itu ada sebagian buku-buku fikih seperti itu ya menyebutkan dilarang sholat di kuburan ilahnya karena apa? Karena najis. Nah, ini tidak mengerti dari syariah namanya. Iya. Nah, itu namanya ilah tidak jelas. Ilah yang tidak apa? Tidak jelas. Baik. Hadis yang terakhir kata beliau wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa kum ahya والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad jayyid sanad yang jayyid jayyid itu artinya apa bagus. Ini istilah digunakan oleh sebagian ahli hadis. Ya tergantung siapa yang menggunakannya. Kadang sebagian yang menggunakan istilah ini itu menggunakannya untuk hadis yang sahih. Kadang dipakai untuk hadis yang bisa dipakai berhujjah. Tapi umumnya kalau ulama belakangan memakai kalimat di sana dijinjayid yang mereka maksudkan derajatnya antara hasan dan sahih. Itu disebut dengan sanad apa? Dengan sanad jayyid. Iya. Baik, secara marfu. Kalau dikatakan secara marfu artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Beliau berkata, sesungguhnya di antara manusia terjelek misyararin nas man tudrikuhumus sa'atu wa ahya. Adalah orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup Nah, jadi ini dikatakan syirarun nas. Jadi, subhanallah kalau seorang hidup di kondisi hari kiamat terjadi berarti dia adalah manusia yang paling apa? Paling jelek. Karena memang yang tersisa di masa itu hanyalah manusia yang terjelek. Jadi ini satu, bentuk manusia yang terjelek. Yang kedua, Walladina yattakhidunal kubur masajida. Orang-orang yang menjadikan pekuburan sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Nah, ini yang terjelek juga. Yang kedua. Warawahu Abu Hatim fi sahihi. Dan diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya. Ya istilah Abu Hatim ini kurang populer ya. Kalau dipakai Abu Hatim. Dia lebih populernya disebut dengan nama Ibnu Hibban. Dan diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Hibban namanya Muhammad Ibnu Hibban, kunyanya Abu Hatim. Betul. Iya. Tapi dia lebih populer disebut Ibnu Hibban. Di dalam sahihnya. Baik, di dalam sahihnya karena beliau menulis uh, apa namanya? kitab yang beliau syaratkan padanya as-sihha. Hanya saja pada sebagian hadis dikritik terhadap Ibnu Hibban karena syarat beliau di dalam kesahihan itu lebih dibawa daripada syarat Bukhari dan Muslim. Ya walaupun banyak dari hadit-hadit di dalam buku beliau memang hadit-hadit yang bagus. Hadit-hadit yang bagus. Jadi dalam Ibnu Hibban di apa namanya di Sahih Ibnu Khuzaimah nah itu banyak dari hadit-hadit yang bagus. Demikian pula dalam Al-Mukhtarah karya Abdiya Al-Maqdisi rahimahumallahu taala. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis dari apa namanya hadit ini di dalam hadit ini tegas ya diterangkan manusia yang terjelek adalah siapa yang didapati oleh hari kiamat dalam keadaan mereka hidup dan orang-orang yang menjadikan masjid sebagai apa kuburan maka sisi pendalilannya terdapat peringatan jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid ya karena itu adalah dari A kepada apa kepada kesyirikan. Adalah daria yang mengantar kepada kesyirikan. Baik. Jadi dari satu bab ini kita sudah bisa apa namanya eh, menyimpulkan ya beberapa hal atau beberapa sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid-masjid. Sebab yang pertama karena itu perbuatannya orang Yahudi dan Nasara. Iya. Sebab yang kedua karena orang yang membuat masjid di atas kuburan itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Iya. Dan sebab yang ketiga, Nabi melarangnya dengan larangan yang sangat tegas Iya. Dan sebab yang keempat, orang yang menjadikan masjid di atas kuburan itu dihitung sebagai syirarul khalq, makhluk yang paling jelek. Iya. Sebab yang kelima, dilanat orang yang melakukannya. Dan lanat Nabi ini beliau tegaskan lima malam sebelum beliau meninggal. Jadi ini semuanya lima sebab dari hadit-hadit yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Saya sebenarnya itu sudah lama ingin mengkaji tentang hadit-hadit seputar pengagungan terhadap kuburan. Ya, ada beberapa ulama masa sekarang itu menulis buku. Kalau kita kan kenal ada namanya Arba'in Nawawi ya kan begitu. 40 hadith. Ya. Yang menulis arba'in itu kan banyak. Ada yang menulis arba'in tentang peringatan terhadap orang yang mengagungkan kuburan. Ya. Jadi dia susun lebih dari 40 hadith itu penjelasan peringatan terkait dengan orang yang mengagungkan apa? kuburan. Ini tema ini harusnya banyak dibicarakan di masa sekarang. So kalau kita yang mengenal hadit-hadit seperti ini, kemudian sedikit membicarakannya, subhanallah, kita melihatnya berbagai kekeliruan terjadi di tengah umat Islam. Melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Ya, wisata religi. Hah? Wisata apa namanya? Religius ya sudah keluarin biaya banyak ya pergi kuburan subhanallah itu betul-betul menyayat hati melihat orang-orang datang ke kuburan duduk di situ mungkin dia ke masjid saja tidak seperti itu gayanya subhanallah dan ini semuanya dari hal-hal yang bisa menghancurkan amalan iya karena itu harusnya Orang yang mengenal hadit-hadit tentang bahaya mengagungkan kuburan, nah itu banyak menyampaikannya kepada manusia. Banyak menyampaikannya kepada manusia. Iya. Tapi masalah juga ya di masa sekarang juga orang-orang yang harusnya dikatakan dia kenal sunnah, ya dia sudah belajar tentang sunnah, itu banyak terikut dengan apa namanya gaya-gaya hidup modern sekarang ya urusannya mengurusi masa-masa kini saja. Ya, tema-tema masalah rumah tangga, masalah anak muda, masalah ini, ini semuanya masalah-masalah memang perlu diperhatikan. Tapi terkait dengan tauhid, terkait dengan apa? Pemurnian ibadah kepada Allah, itu ciri utama ahli sunnah. Harusnya lebih banyak sibuk dengan hal tersebut. Dan harusnya seorang itu pandai mengemasnya Ya, itu kalau dibacakan hadit-hadit dari Nabi, orang-orang nggak ada yang berani melawan hadit Nabi. Kan begitu? Tapi kalau mungkin dikasih, diberi tema tertentu, mungkin dia, ah itu kan pemahaman kamu. Tapi kalau dibacakan hadit, ya loh ini kan hadit. Masa sih berani melawan hadit? Nah, itu biasanya seperti itu orang-orang. Baik. Jadi uh, dari apa namanya e, bab ini ada beberapa masail di sini kita tutup dengannya pembahasan dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah fihi masail terdapat di dalamnya beberapa pembahasan yang pertama al-ula ma dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salihin wala sahhat niyatul fa'il Iya. Larangan yang Rasulullah SAW sebutkan tentang orang yang membangun masjid untuk menyembah Allah. Tetapi masjid tersebut berada di kubur orang yang salih. Walaupun niat si pembangun baik. Iya. Jadi maksudnya Nabi menyebut dia apa? Syirarul khalqi indallah. Dilaknat dengan hal tersebut. Padahal niatnya apa? Niatnya bagus. Iya. Ini memang karena yang diinginkan saddud daria. Ya kalau saddud daria seperti itu bentuknya. Seperti itu bentuknya. Ats-tsaniyatu an-nahyu 'anit tamathil. Fa idza ijtamal amrani taghallada al-amr. Yang kedua larangan tentang membuat patung-patung. Apabila dua perkara tersebut berkumpul, ancaman akan semakin keras. Jadi larangan membuat gambar-gambar, patung-patung. Nah, kalau berkumpul dua perkara, apa itu dua perkara? Fitnah pengagungan kubur atau membangun kubur dan fitnah apa? Gambar-gambar bergabung. Nah, ini menjadi lebih apa? lebih besar lagi. Jadi lebih besar lagi. As-salisatu al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم سبحان الله ya. ya kalau dikumpul riwayat-riwayat yang disebut oleh penulis terdapat pelajaran penting akan sikap tegas Rasulullah SAW dalam persoalan ini. Dan cara beliau menerangkan bahwa perkara ini pada awalnya, pada awal dakwah beliau sudah ter, beliau terangkan. dari awal beliau sudah jelaskan larangan dan disebutkan ancaman di berbagai riwayat. Kemudian lima malam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menyampaikan larangan tersebut, sampaikan lagi. Lalu pada konteks hadis tersebut, ya. Maksudnya yang terakhir di sini, yang terakhir ketika beliau di konteks an naza ketika sakaratul maut maksudnya ya, di konteks sakaratul maut, beliau tidak mencukupkan dengan itu. Dengan apa yang sudah diterangkan dari awal dakwah beliau lima hari sebelum lima malam sebelum beliau meninggal di sakaratul maut beliau tegaskan lagi hal yang sama. Maka ini menunjukkan besarnya perkara ini di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pembahasannya untuk membangun masjid atau beribadah di sisi kubur seorang yang salih ya sudah diancam sedemikian rupa bagaimana pula kalau dia sudah apa beribadah kemana ke kuburan ya beribadah kepada selain Allah maka itu masuk ke dalam syirik akbar Ar-rabi'atu nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla yujad al-qabr ya, larangan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap pengamalan perbuatan tersebut di kubur beliau. Sebelum kubur, kubur beliau tersebut ada. Sebelum Nabi meninggal, Nabi sudah melarang. Sebelum Nabi meninggal, Nabi sudah apa? Melarang ya. Ah, itulah keseriusan Nabi dalam menjaga. Bid'ah itu sudah dilarang oleh Nabi. Sebelum bid'ah itu ada. Iya. Bentuk-bentuknya ada yang dilarang. Salah satunya ini. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya. Al-khamisatu annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiyaihim. Bahwa menjadikan kubur sebagai masjid adalah tradisi kaum Yahudi dan Nasara pada kubur nabi-nabi mereka. Ya. Itu tradisi orang Yahudi dan Nasara. Maka jangan ada dari kaum muslimin yang ikut-ikutan. Iya. Asadi satu la'nuhu iyyahum ala dalika. Yang kena laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka karena perbuatan tersebut. Nabi melaknat Yahudi dan Nasara. Beliau berkata laknatullahi al Yahudi wan Nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Berikutnya yang ke tujuh as-sabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdiruna an qabrihi. Iya. Yang ketujuh, maksud beliau sallallahu alaihi wasallam dengan laknat ini adalah sebagai peringatan keras bagi kita agar tidak melakukan hal serupa pada kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang sebelum kita sudah dilaknat karena mereka berlaku keliru pada kubur nabi mereka. Jangan sampai kita juga kena laknat karena berlaku hal yang sama pada kubur nabi kita. Athaminatu yang kedelapan al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Alasan sehingga kubur beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ditampakkan. Alasannya apa? Hmm? Alasannya karena beliau khawatir kuburan beliau dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Baik. Itu yang disebut oleh Aisyah khasyia ayut takhada masjidan ditakutkan dijadikan sebagai apa masjid Atas yaitu yang ke sembilan fi makna tikhadihi masjidan tentang makna menjadikannya masjid apa artinya makna menjadikannya masjid dia bangun begitu Hah? Nah mesti dia bangun kan? Dia sholat di situ itu sudah menjadikannya apa? Masjid. Ya karena Siapa yang sholat di satu tempat, maka artinya tempat itu bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Baik. Al-ashiratu annaku qarana baina man ittakhadaha masjidan wa baina man taqumu alaihi musaa. Pada ata ila syirk qabla wuku'ihi ma khatimatihi. Iya. Baik, yang ke-10 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyandingkan antara orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan orang yang hidup pada hari kiamat tiba. Beliau menyebut tindakan preventif terhadap perbuatan syirik sebelum syirik itu terjadi seiring akhir kehidupan dunia. Iya. Di dalam hadits Ibnu Mas'ud ya, yang dimaksudin di hadits Ibnu Mas'ud. Inna min syirarin nas, manusia yang paling jelek, Mentudrik humus sa'atu wa hum ahya. Orang yang didapati oleh hari kiamat dan mereka dalam keadaan hidup. Kemudian walladina yattakhidun al kubur masajida. Orang yang menjadikan kubur sebagai apa? Sebagai masjid. Iya. Maka disebutkan di situ dariah kepada kesyirikan. Ya, karena menjadikan kuburan sebagai masjid ini mengantar kepada kesyirikan. Ya. Jadi Nabi sudah ingatkan sebelum terjadinya makhatibatihi khatimatihi beriring dengan akhirnya, maksudnya akhirnya hari hari kiamat ya, pada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan. Baik. Kemudian yang ke-11 al-hadiyata asyrata dikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Ar-raddu ala ta'ifataini allataini هما شر أهل البدع بل أخرجكم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المسجد yang ke-11 perkara yang beliau sebutkan dalam khutbah beliau pada lima malam sebelum beliau sallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah sebagai bentuk sanggahan, bantahan terhadap dua sekte yang merupakan sekte ahlul bidah yang terburuk. Syarru ahlul bidah, Jahmiyah dan apa? Ar-Rafidhah. Bahkan beberapa ulama salaf telah mengeluarkan mereka dari cakupan 72 sekte. Kan 72 golongan itu ketika Nabi mengabarkan umatnya terpecah menjadi 73 golongan, Nabi berkata, "Wasataf tariku ummati," dan umatku akan terpecah. Berarti 73 golongan semuanya umat Nabi Muhammad masih dalam lingkaran Islam. Jelasnya, Ini salah satu ucapan ulama di sini. Ya, ini Wahabi ini. Nggak ada pernah Wahabi itu yang bilang apa? 72 golongan itu masuk neraka langsung menjadi masuk neraka seakan-akan neraka dia kapling ada yang berdusta begitu katanya katanya salafi itu mengatakan ikhwan muslimin neraka mata tablik neraka semua orang di, dia cap dengan neraka masuk neraka ya. itu dari kepala dia sendiri kalau dia pernah melakukan itu ya memang dia takfiri memang dulu bukan salafi ngaku-ngaku salafi aja kalau dia tobat berarti tobat kemana Jelas ya? Itu namanya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut apa? Masuk ke mulut harimau. Ya. Dikiranya bisa menipu manusia. Orang-orang khawarid masa dahulu itu rajin ibadah, tutur katanya lembut, bahasanya dianggap santun oleh manusia. Orang yang melihat ibadahnya Solatnya dia akan remehkan di depan solat mereka. Bersamaan dengan itu, mereka dikatakan oleh Nabi anjing-anjing penghuni neraka. Iya. Karena itu jangan tertipu dengan penampilan dan jangan berdusta atas nama manusia. Perhatikan di sini Syekh menghitungnya. Beliau katakan bahwa Rafidah dan Jahmiyah itu syarru ahlul bidah, ahlul bidah terjelek dan sebagian salaf mengeluarkannya. Artinya kelompok yang lain masih dihitung dari Islam atau tidak? Masih dihitung. Hanya saja kena ancaman. Itu kan ancaman dengan neraka. Sama kalau pelaku zina diancam dengan neraka. Kan begitu? Orang yang mencuri diancam dengan apa? Neraka. Orang yang membunuh diancam dengan neraka. Bukan artinya dia kafir keluar dari Islam. Tapi itu ancaman namanya. Babul wa'id. Baik. Siapa dua kelompok ini? Wakumur Rafidah wal Jahmiyah. Mereka adalah kelompok Rafidah dan Jahmiyah. Wa bisababi Rafidah ya. Dan karena sebab Syiah Rafidah ini, sekte Rafidah inilah muncul kesyirikan dan peribadatan kepada kubur. Nah, itu orang-orang Syiah itu luar biasa ya kalau antum lihat. Ya apalagi belakangan ini subhanallah ya. Kelihatan video-video mereka di kuburan. Nah, itu naudzubillah Iya. Dan mereka juga yang paling pertama membangun masjid di atas kubur. Itu dalam sejarah. Yang paling pertama membangun masjid di atas kubur adalah siapa? Orang Syiah Rafidah. Iya, dikatakan Rafidah karena mereka menolak keimaman Zaid ibnu Ali ibnu Husain. Ya radhiyallahu taala anhum. Baik. Maka sisi bantahan terhadap mereka ini itu banyak ya di dalam hadis terkait dengan masalah kuburan, terkait dengan keutamaan Abu Bakar Siddiq untuk orang-orang Syiah, eh, untuk orang-orang uh, Jahmiyah, sisi bantahan untuk mereka dari pembahasan itu karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalilullah. Orang-orang Jahmiyah itu tidak mengatakan bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalilullah. Karena itu Jahm bin Sofwan dia mengambil pendapatnya dari Ja'ab bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil pendapatnya dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil pendapatnya dari Talut al-Yahudi, orang Yahudi. Si Yahudi ini diambil pendapatnya dari Labid ibn al-A'sam, Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi Jadi itu silsilah riwayatnya. Ya. Jelas ya? Hitam di atas hitam gelap di atas gelap. Itu riwayatnya orang-orang Jahmiyah. Nah, Khalid uh, Ja'ad bin Dirham ini, ah, ini yang di, di disembeli oleh Khalid Al-Qasri. Jadi di hari raya Idul Adha didatangkan Ja'ad bin Dirham ini oleh Khalid Al-Qasri, dia gubernur. Kemudian dia berkhutbah kepada manusia. Wahai sekalian manusia, pada hari ini semoga Allah menerima kurban-kurban kalian Silahkan kalian berkurban. Adapun saya sehari ini akan berkurban dengan jahat bin Dirham ini. Karena dia menyangka Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Maka turunlah Khalid Al-Qasri kemudian disembelih di atas di, di apa di dekat mimbarnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, syakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka ukhayya apa namanya min qurbani. Ya, setiap orang yang mengikuti sunnah itu mensyukuri perbuatan Khalid Al-Qasri ini. Sebaik-baik kurban yang kamu lakukan wahai saudaraku. Kata Ibnu Qayyim. Nah, jadi di kisahnya ya bantahan terhadap kelompok Jahmiyah di dalam hal ini. Baik. Yang ke-12 ats-tsaniyata asyarata, yang ke-12 Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasakan beratnya sakaratul maut. Nah, ini sudah kita terangkannya dari pelajaran yang hendaknya diperhatikan. Kemudian ke-13, ats-tsalitsata asyrata ma ukrima bihi minal khulla. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Nah, ini derajat khulla, derajat yang paling tinggi dari derajat mahabbah. Ar-rabi'ata asyrata yang ke-14 At-tasri bi annaha a'la minal mahabbah. Penegasan bahwa derajat khulla itu lebih tinggi daripada derajat apa? Derajat mahabbah. Iya. Al-khamisata asyrata yang ke-15 at-tasrih bi anna Siddiq radhiyallahu anhu afdalus sahaba. Penegasan bahwa Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama. Karena kalau Nabi menjadikan di tengah makhluk ada khalil beliau, maka itu adalah siapa? Abu Bakar, tidak ada yang lain. as sata asyarata al-isyaratu ila khilafatihi sallallahu uh, eh, radhiyallahu anhu. Isyarat akan khilafah beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para ulama ada dua pendapat. Abu Bakar itu khalifah Rasulullah yang pertama apakah dengan nas ya atau dengan isyarat dari Nabi dengan isyarat dari Nabi. Sebagian ulama ada yang berkata nas, Nabi berkata nas. Tapi yang benarnya tidak ada hadits yang kuat tegas mengatakan seperti itu. Yang ada adalah apa? Isyarat-isyarat seperti yang dikatakan oleh penulis. Jadi kalau Nabi tidak memilih yang lain kecuali Abu Bakar, itu isyarat kan? Ya, dan isyarat Nabi itu banyak. Ketika Nabi sakit, ya Nabi sah salat, siapa yang diperintah mengimami? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang kepada seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan. Setelah perempuan ini bertanya keperluannya kepada Nabi, ternyata keperluannya itu belum selesai, dia harus balik lagi. Maka perempuan ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya balik lagi dan engkau sudah meninggal, kepada siapa saya datang? Kata Nabi kepada Abu Bakar. Maka ini semuanya adalah apa? isyarat akan kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Karena itu diantara ulama yang ada yang mengatakan bahwa uh, yang menjadi pemimpin sebuah negara itu dengan empat cara. Cara yang pertama dengan nas. Nah, ini bagi yang memandang ada nas, tapi yang benarnya nas tidak apa. Yang benarnya nas tidak ada. Kalau begitu sisa tiga cara saya. Ya, cara yang kedua tadi dipilih oleh hal, ahli halli wal akad. Nah, itulah Abu Bakar dibayat di bawah Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian yang kedua, wilayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Seperti Umar ibn Khattab ditetapkan oleh Abu Bakar, kamu adalah pemimpin setelahku. Dan yang ketiga, Man taqallaba man laba biquwatihi. Siapa yang berhasil berkuasa dengan kekuatannya. Ini jalan keliru ya yang ketiga ini. Kalau ada yang kudeta, ternyata berhasil berkuasa, sudah memimpin, terlanjur memimpin, maka di posisi ini ya, dia berubah menjadi pemimpin yang wajib untuk apa? Ditaati. Nah, itu petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan ingin lebih pintar dari Nabi. Ya, di masa ini kadang ada yang berkata, ini orang dia tidak mau memilih katanya. Tapi kalau ada pemimpinnya dia taati juga. Ya. Jelas nah, Ini karena dia tidak belajar. Tidak belajar. Anda kata dia belajar, harusnya tidak berucap seperti itu. Baik, jadi ini mungkin eh, akhir dari pertemuan kita di hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bab yang ke-20. والله تعالى أعلم أوه ما شاء الله hmm? Saya nggak tahu saya. Thank you. Ini ada pertanyaan-pertanyaan bagus sebenarnya ya. Cuman apa namanya? Uh, perlu waktu untuk menjawabnya. Saya khawatir saya jawab ringkas kurang pas. Ustaz tolong sebutkan sebab-sebab agar kita mendapat syafaat. Ini pertanyaan bagus ya. Kita memang belum uraikan di pembahasan sebab pembahasan ini kita terbatas pada pembahasan sudut tauhidnya. Dan tadi saya terangkan beberapa pembagian syafaat itu untuk memperjelas bentuk-bentuk syafaat saya. Ya, ini penjelasan pembahasannya di buku-buku akidah umum pembahasannya. Kita akan datang nanti di akidah wasitiyah insyaallah taala. Kalau ingin baca segera, baca buku Syekh Mukbil. Ya. Buku yang berjudul Asy-Syafaah. Nah, itu beliau sebutkan di situ dari sebab-sebab syafaat. Satu tauhid, kemudian yang kedua berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga mengikuti sunnah beliau, yang keempat uh, apa namanya? wafat di kota Madinah. Ya. Baik. Dan ada beberapa sebab yang lain saya tidak hadir sekarang. Itu kalau dibaca insya Allah taala akan terlihat dari sebab-sebab seorang bisa mendapatkan syafaat. Apakah taklit buta juga termasuk gulung Ya. Sudah jelas ya masa tidak termasuk gulung Itu berlebihan namanya. Ya, yang repot di masa ini orang-orang yang lisannya anti gulu, tapi perbuatannya sangat gulu sekali. Nah, ini yang repot di masa ini. Itu ada kelompok-kelompok seperti itu. Nasallahu alaihi Dari anak-anak muda yang kadang pengetahuannya juga kurang, minim pemahamannya, ya hanya merujuk kepada satu atau dua orang ulama. Kemudian setelah itu dari ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Ini ada pertanyaan berulang ya, maksudnya kalau saya jawab di sini panjang lagi. Ini kan sudah diterangkan di Bagaimana kompromi dalam memahami cinta tabiat pada saudara kafir dan membarok benci kepada orang kafir. Ini kan ada pelajaran salah satu usul kemarin sudah kita bahas. Coba dikaji ulang ya di situ. Ketika terjadi kesyirikan di masa, di zaman setelah Nabi Adam alaihi salam, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Kelima orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam yang disembah itu terjadi ketika Nuh masih hidup atau sepeninggal beliau. Ya Nabi Nuh kan diutus untuk memperingankan kesyirikan yang terjadi di situ. Dikatakan kaum Nabi Nuh sebab Nabi Nuh alaihi salam berasal dari mereka. Kan begitu. Ya, jadi kalau dia satu dari satu kaum, ya berarti Nabi Nuh dari mereka. Mereka ikut kepada risalah Nabi Nuh alaihi salam. Tadi disebutkan Pak Ibu Timi mengatakan ada 70 kesalahan pada buku Sibawai. Ada apa dengan buku tersebut? Bagus ya buku Sibawai. Kenapa tidak bagus? Cuma maksudnya seorang alim itu ya pasti ada salahnya juga. Dari Ibnu Taimiyah memandang ada 70 kesalahan di buku tersebut. Iya. Buku Sibawai itu apa namanya sudah menjadi bahasa ya. Kalau orang sudah kuasai Sibawai maka dia sudah apa? Ahli nahu. Bagaimana hukumnya mencium tangan seorang guru? Apa kita termasuk sifat gulu? Mencium tangan seorang guru itu silam pendapat ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tidak ada sebagian ulama menulis risalah tentang syariat mencium tangan. Ya, saya pernah lihat risalah itu. Seingat saya, saya pernah baca juga. Nah, dan di dalam hal ini yang berjalan adalah apa yang merupakan kebiasaan manusia di tempat itu. Kalau di tempat itu kebiasaan mereka mencium tangan itu nggak ada masalah. Cuma perlu diingatkan itu mencium tangannya, cium tangan itu begini, cium tangan, bukan begini. Anak-anak sekarang saya heran juga melihat kok begini. Nah, itu namanya sujud di atas tangan. Harus diingatkan ya, anak-anak itu. Sampai saya juga bosan juga lihat anak-anak salaman kok begini semua. Nah, ini mungkin gurunya yang perlu diajarin. Ya. Maka itu perlu perlu diingatkan ya. Jadi mencium tangan. Ya, kalau di Saudi itu umumnya kalau alim itu dicium kepalanya. Kalau dia orang tuanya atau dekat sekali sama dia mungkin dicium tangannya nggak ada masalah. Ya, dicium tangannya seperti itu. Baik. Kalau kita di sini kan biasa ya mencium tangan. Mencium tangan orang tua itu biasanya dicium tangannya. Cium kepala kan kalau kita malah jarang di sini ya. Umumnya mencium tangan. Baik, bagaimana penjelasan tentang mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah tingkat kita mencintai Allah dan Rasulnya sama derajatnya? Ya, Rasulullah Wasallam itu itu telah dijadikan oleh Allah syariat dalam mencintai dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak ada kontradiksi ya dalam hal tersebut. Tidak perlu dipertentangkan. Bolehkah berdoa jika menyebut nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Al Mustafa dalam kalimat Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan seterusnya. Nama Al Mustafa, kalau Nabi sebut Al Mustafa, tidak ada masalah ya. Itu dari sifat beliau. Karena Nabi menyebut dirinya bahwa beliau diistifa oleh Allah. Jadi kalau sebut Al Mustafa boleh saja, tapi ini doa keliru ya. Ini doa keliru. Ya, Rabbi ya Rabbi wahai Rabb bil Mustafa balik bahasanya dengan Mustafa jadi ini namanya tawassul dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam iya bil Mustafa dengan nabinya tidak dia katakan bijahil Mustafa dan seterusnya dan ini adalah hal yang dilarang ini masuk di dalam apa di dalam tawassul yang tidak disyariatkan Saat seorang penuntut ilmu cinta kepada ulama, kapan dia masuk dalam gulu peribadatan, kapan dia masuk dalam adat yang baik. Ya. Gulu itu apa tadi? Definisinya gulu itu apa? Mujawazatu al-haddil ma'duni fihi mal ifrat kan begitu al wajhil ifrat dia melewati batasan yang diizinkan oleh syariat dengan bentuk berlebihan ya kalau kecintaannya kepada seorang alim kecintaan tabiat atau kecintaan pengagungan kepada ilmu ya kecintaan karena dia adalah guru punya jasa terhadap dirinya maka itu nggak ada masalah itu masih di batasan yang dibolehkan tapi kalau kecintaan memberikan hak ibadah kepadanya ya berlebihan membuat apa namanya kurang pengagungannya kepada Allah nah, ini semuanya yang dilarang baik Amalan-amalan apa saja yang utama dilakukan oleh perempuan yang sedang haid? Yang perempuan yang sedang haid itu kan dilarang beberapa hukum ya. Kalau Ibnu Qudama menyebutkan ada 10 pembahasan terkait dengan apa? Perempuan haid. Dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. ya Dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri itu aja yang dijaga dari hal-hal yang sebagiannya ada silam pendapat pada perkara yang dia tidak dilarang ya maka pintu ibadah itu banyak pintu ibadah itu banyak iya lain paling besarnya bagi seorang perempuan pada saat dia haid dia itu menerima ketentuan Allah riba dengan takdir Allah untuk hal tersebut itu sudah pintu ibadah besar sekali terus dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan banyak perempuan nggak memahami itu. Kalau dia haid sebenarnya ya dia cuman pikirkan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia terima takdir Allah, riba akan ketentuan Allah, itu dia sudah masuk di dalam salah satu cabang iman yang sangat besar dan sangat berpahala. Iya. Selain daripada itu amalan-amalan sangat banyak. Ya wallahu taala alam. Mengapa setiap pembahasan kitab tauhid selalu dikaitkan dengan Syekh Muhammad bin eh, Muhammad Tamimi? Apakah ulama lain tidak membuat kitab sejenis tentang tauhid? Kitab tentang tauhid itu banyak ya, tapi kitab tauhid khusus di pembahasan uluhiyah dan yang menyangkut di masa sekarang, ini buku beliau, ini tidak ada yang semisal dengannya. Jelas ya? Tidak ada yang semisal dengannya. Demikian ditegaskan oleh banyak ulama dan juga para ulama yang datang setelahnya itu kebanyakannya mereka merujuk kepada buku beliau mengajarkannya. Ya, sebab memang kandungannya sangat mendalam dan sangat luas. Dan beliau tidak membawakan hal yang baru, beliau kumpulkan dari apa? Buku-buku para ulama. Ya rahimahullahu taala. Kita sudah baca buku ini ya, sampai 20 bab. Kita belum temukan ada pembahasan-pembahasan beliau yang tidak ada dalilnya. Semuanya itu dengan dalil. Ya, dan beliau hanya menyebutkan ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta asar dari para asal. Ya, ini bertanya tentang syubhat Surah Al-Kahfi terdapat ayat yang menceritakan bahwa di atas kubur Ashabul Kahfi didirikan masjid. Apakah hal ini termasuk hal yang dicela oleh Allah atau bagaimana? Ya pertama ini apa namanya uh, keliru di dalam memahami ayat. Ya di dalam ayat itu tidak ada penye, penyebutan bahwa disetujui karena yang melakukannya orang yang datang setelah mereka. Mereka yang mem, mereka yang berkata ingin membuat apa? Masjid di atasnya. Yang keliru itu adalah orang yang datang setelah mereka. Jelas ya? Nah, selain daripada itu, itu ayat ada beberapa penafsiran yang lain. Ada beberapa penafsiran yang lain. Di antara yang paling bagus menjelaskan tentang pengarahan ayat ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullahu taala. Saya lupa saya baca di buku yang mana dari buku beliau. Ada salah satu pembahasan beliau, beliau uraikan beberapa sudut di penafsiran ayat ini. Mengapa Abu Bakar dan Umar dikubur di samping kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya Abu Bakar dan Umar itu itu mengikut kepada Nabi. Kan ketika Nabi dikubur di kamar Aisyah, maka kamar Aisyah berubah menjadi apa? Kuburan kamar Aisyah saja. Dan kamar yang lain dari rumah tidak tidak menjadi kuburan. Karena itu Aisyah masih tinggal di rumah beliau. Jelas ya? Ya. Nah, begitu kamar ini sudah berubah menjadi kuburan, itu masih ada kosong untuk dua orang. Jadi Abu Bakar dan Umar ini cuma apa? Mengikut saya. Mengikut saya. Itu ada pembahasannya ya di kaidah-kaidah fikih. Ya juzu tabaan mala juzu apa? istiklalan. Boleh hal yang mengikut itu, apa yang tidak boleh kalau dia sebagai pokok dan dasar. Ya kalau dia pokok tidak boleh, tapi kalau dia mengikut sepanjang sudah ada nggak ada masalah di situ. Baik. Apakah makam Nabi Ibrahim sama dengan hukumnya dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan? Apakah makam Nabi Ibrahim berada di luar Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram? Nah, ini harus dipahamkan dulu apa artinya makam di situ ya. Kalau yang di Masjidil Haram itu makam namanya. Ya, kalau bahasa Indonesia makam ya kuburan. Kalau makam itu artinya tempat berdiri, jadi yang di masjid Naba, di Masjidil Haram itu itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jelas ya? Makanya masih ada bekas kakinya Nabi Ibrahim di situ. Ya, itu tempat berdiri beliau itu disebut makam. Nah, kuburan beliau bukan di situ. Jelas? Apa yang dibicarakan tadi dalam hadis itu masalah Nabi Ibrahim kekasih Allah Nabi Muhammad kekasih Allah tidak ada hubungannya dengan makam kuburan dan terus dan apa yang semisal dengannya baik Berdasarkan hadis bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid dan penyuci. Apakah boleh sholat berjamaah di mana saja tanpa harus ke masjid dalam bentuk fisik? Nah, ini kita pembahasannya pembahasan akidah bukan pembahasan fikih. Makanya ketika baca hadits ini itu pembahasan akidah, jangan memetik pembahasan fikih tanpa membaca dalil-dalil yang lainnya. Nanti akan keluar dengan pemahaman aneh seperti ini. Jelas ya? Baik. Ya, sholat berjamaah itu kalau seorang misalnya dia bersama-sama didapati masjid sedang sedang adan maka berjamaah di masjid. Tapi kalau dia musafir bersama-sama maka dia sholat dimanapun dia temukan tempat sholat. Baik. Bumi yang dijadikan tempat sholat adalah masjid. Jadi gelar masjid itu hanya ketika ditunaikan sholat apa hingga selamanya. Saya tidak paham ya apa maksudnya. Penanya apa faedah dari yang dia tanyakan. Ya. Tapi maksud dari hadits itu bumi itu dijadikan sebagai masjid. Maksudnya boleh melakukan sholat di mana saja. Maksudnya masjid tempat yang bisa dipakai apa? Sholat. Baik ini terakhir ya saya baca. Bagaimana tata cara yang sebaiknya kita lakukan ketika kita di Raudhah dalam Masjid Nabawi agar tidak terjatuh kepada gulu. Yang harus diketahui yang pertama, seseorang itu kalau melakukan perjalanan ke kota Medina, niat dia adalah mendatangi Masjid Nabawi. Beribadah di Masjid Nabawi. Siapa yang ada niat asalnya selain daripada itu maka dia sudah keliru. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali kepada tiga masjid saja. Salah satunya Masjid Nabawi. Iya. Nah, kalau sudah sampai di Medina, boleh mengikut padanya empat hal. Nah, itu tadi yang saya katakan. Mengikut itu beda hukumnya dengan dijadikan sebagai dasar. Boleh mengikut padanya empat hal. Yang pertama boleh dia kunjungi masjid Kuba. Yang kedua boleh dia kunjungi kuburan Nabi. Memberi salam untuk Nabi Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang keempat boleh dia kunjungi pekuburan Baki. Dan yang kelima boleh dia kunjungi pekuburan syuhada Uhud. Ini lima tempat saya. Dua masjid, tiga kuburan. Khusus untuk kuburan itu untuk laki-laki saya. Adapun perempuan tidak boleh ke kuburan. Tidak kuburan Nabi, tidak pula kuburan yang lainnya. Karena Nabi bersabda, La'anallahu za'irati al-kubur. Allah melanat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Kadang jemaah sulit sekali masuk ke Roma. Apakah kita benar-benar mengusahakan bisa masuk? Mesti ngantri dan menunggu lama atau semampunya saya? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah antara rumahku dan mimbarku itu rawda taman dari taman-taman sorga. Kalau seorang bisa masuk di sana ibadah tanpa mengganggu orang lain, tanpa takalluf, maka tidak ada masalah. Kalau ngantri tapi tidak mengganggu orang, nggak apa-apa. Jelas yang penting jangan mengganggu orang. Ini kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib paling afdolnya di sholat pertama untuk laki-laki. Kalau perempuan ya sekarang ada kemudahan ya perempuan. Ada waktu-waktu roda itu dibuka untuk khusus untuk siapa? Untuk perempuan dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi nggak ada masalah insyaallah taala jika sudah masuk waktu sholat dan kita ada di dalam di dalam masjid eh, ada di jalan masjid pertama yang kita ketemui ada kuburan di pekarangannya apakah kita sholat di situ atau cari masjid lain kalau dia cari masjid lain luput sholat berjamaah ini kuburan di pekarangannya, berarti sholat di masjid boleh atau tidak? Boleh. Ini kan kalau tidak ada kuburnya itu lebih afdal. Dia cari yang lebih afdal tapi dia luputkan sholat berjamaah menjadi afdal atau tidak? Nah itu namanya dia buat sholatnya menjadi tidak afdal. Dia sholat saja di situ, dia dapati masjid yang dia dapati, tidak ada masalah. Insyaallah taala. Ya. Baik, nah ini juga ada pertanyaan terkait dengan masalah sholat tahiyatul masjid katanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga herannya dari mana ada sebagian orang yang sembarangan saya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dia tahu tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, berarti Nabi tidak pernah melakukan tahiyatul masjid begitu. Iya. Dan menyebutkan alasannya bahwa tidak tahiyatul masjid karena rumah Nabi adalah masjid, ini adalah perkara yang batil. Perkara yang batil. Kalau rumah Nabi adalah masjid, berarti banyak sekali konsekuensi yang nggak boleh di situ. Jelas ya? Aisyah itu menyisiri Nabi dari mana? Dari rumahnya dalam kondisi haid, tidak masuk ke masjid. Andai kata masjid, Ya berarti hukumnya sama dengan masjid. Aisyah pergi aja ke rumah bapaknya. Ya terus namanya rumah ada suami istri. Ya kalau namanya masjid boleh hubungan suami istri di rumah, di masjid. Tidak boleh kalau dihitung masjid. Banyak konsekuensi batil nanti yang akan apa namanya masuk di dalam hal tersebut. Kini seorang jangan masuk di dalam hal-hal yang tidak ada ulama yang mendahulunya. Tidak ada yang pernah berucap seperti itu. Memahami hadis sembarangan saja. Memahami hadis itu seorang pertama dia harus punya ilmu yang bisa memudahkan dia memahami. Terus yang kedua, tidak boleh dia berbicara di dalam pembahasan tidak ada ulama yang mendahulunya. Tidak ada yang pernah mendahulunya. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah taala, "Iyyaka iyyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam." Afwan, Imam Ahmad Beliau berkata, hati-hati kalian berbicara dalam sebuah permasalahan, kalian tidak punya imam di dalamnya.